وانفعنا بما وزدنا بكرمتك عيتا من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة Kita lanjutkan lagi berkaitan dengan hadis lidatihi dan uh, ulang lagi sedikit tentang berbagai jenis hadis ahad. Jadi macam atasan lidatihi dan yang terakhir bul artinya diterima dan dapat dipakai sebagai sandaran atau hujjah. Uh, nanti aja nanti aja. Jadi pertama uh, Hasan uh, kemudian kita juga punya sahih dan kita juga punya Do'if Baik, kita punya hasan, kita punya sahih dan kita punya Do'if Nah, hasan itu yang sifatnya dia atau sahih ada yang lidatihi. Hasan juga ada yang lidatihi. Dan doaif itu yang asalnya itu lemah. Nah doaif di sini dia sebenarnya ada yang doaif, ada yang doaif sekali, ada juga yang maudhu, yang palsu itu semua masuk ke dalam doaif. Nah doaif atau yang ringan itu nanti bisa menjadi hasan liwairihi bisa jadi hasan itu ada dua, hasan li dan hasan li Nah, kemudian hasan li itu juga bisa menjadi sahih li Ini Jadi sahih juga ada dua. Kita lihat. <clears throat> Sahih li Ada hasan li ada dhaif. Berarti asalnya ada tiga nih. Yang pertama, ada yang sohi secara zat. Asalnya dia tuh sohi asalnya dia itu sahih. Kemudian ada yang hasan li dzatihi. Hasan secara atau disebabkan zatnya. Secara zat sanadnya itu hasan. Ada juga yang doif. Doif itu secara zat dia doif. Nah dari tiga itu Sahih lidatihi, Hasan lidatihi dan Doaif lidatihi Dua ini bisa berubah Menjadi naik pangkatnya Hasan lidatihi Jika ada nanti syaratnya ditemukan maka dia bisa menjadi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihinya tadinya dia hadis hasan, bagus. Namun kemudian disebabkan ada hadis lain. Ya, disebabkan ada hadis lain dengan syarat tertentu, maka hasan didatihi naik pangkat sehingga menjadi sahih. Namun sahihnya dia sahih li ghairihi. Li ghairihi artinya li di sini artinya karena ghair artinya selain Hi di sini artinya nya. Berarti hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang asalnya hasan kemudian menjadi sahih disebabkan selainnya. Disebabkan ada hadis lain yang mendukungnya. Ya, jadi naik pangkat dia menjadi sahih li ghairihi. Adapun sahih li dzatihi secara zat dia sudah sahih, nggak usah diperdebatkan lagi. Pun hasan li dzatihi secara secara zat dia hasan. Derajatnya menengah dan dia diterima. Namun kemudian ada hadis lain yang mendukung dia sehingga ditambah kedua-duanya dan lainnya menjadi ke atas lagi naiknya menjadi sahih riwayat Kemudian kita tahu tadi ada dhaif, secara zat dia itu dhaif. Namun ada juga hadis lain yang juga dhaif. Dan dhaif tersebut tentu tidak terlalu dhaif. Dhaifnya dhaif yang biasa. Tidak dhaif jiddan. Nah, yang doif tersebut bertemu dengan doif lain, kemudian dia naik pangkat. Dia sebabkan hadis lain. Maka naik pangkatnya tersebut menuju ke derajat Hasan. Tetapi namanya bukan Hasan didatihi. Karena secara zat dia itu apa? Tidak Hasan. Secara zat dia itu doif. Namun disebabkan hadis lain maka dia berubah wujud menjadi Hasan li ghairihi menjadi Hasan disebabkan hadis lainnya begini maksudnya. Oke, okay, insya Allah akan tergambar dengan jelas jika kita membacanya insya Allah. Kita lihat yang halaman 22 lagi, nomor pertama. Pangkat pertama ada sahih Lidatihi. Sahih Lidatihi adalah hadis yang di dalamnya atau sanad di sanadnya itu dan juga di matanya menguasai lima harus menguasai harus ada di dalamnya lima syarat terkabulkan. Syarat yang pertama diriwayatkan oleh perawi yang adil. Itu sahih lidati. Jadi setiap tobat, setiap tingkatan periwayatan dari hadis tersebut itu tiap-tiapnya harus perawi yang fiqh, yang adil. Dan yang syarat kedua memiliki hafalan yang sempurna. Nah perawi-perawi hadis tersebut untuk hadis sahih lidatihi misalnya ada lima tingkatan dari sahabat sampai ke akhir. Nah semuanya itu harus memiliki hafalan yang sempurna atau yang disebut sebagai dobt, dobt ya, dobt hafalan yang sempurna. Kemudian syarat berikutnya sanatnya bersambung. Jadi antar lima perawi tersebut itu tidak boleh ada yang terputus melainkan harus bersambung berarti saling bertemu dan juga bisa diperkirakan saling meriwayatkan hadis ini. Serta selamat dari syadz. Nanti insya insyaallah adapun insya Allah akan kita bahas di halaman-halaman berikutnya ada tentang syadz, nanti akan kita sendiri. Dan cacat yang berat, insya Allah kecacatan yang berat tersebut akan kita bahas pada waktunya. Contohnya adalah sabda beliau ya kemarin telah kita Katakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din dan juga maknanya. Keabsahan hadis dapat diketahui dengan tiga cara berikut. Yang pertama A, ada A, ada B dan C. Yang A itu yang paling mudah, yang B itu menengah, lumayan agak sulit dan yang C itu hanya dimampui oleh orang-orang yang memang sudah menguasai ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Yaitu yang C apa? meneliti para perawi hadis tersebut dan metode periwayatan mereka terhadap hadis tersebut. Tidak mungkin itu dilakukan oleh orang pemula atau kelas menengah, tidak. Kalau misalnya yang A, hadis tersebut tercantum dalam kitab hadis yang terakui akan keabsahannya yaitu apabila penyusunnya termasuk orang yang ucapannya dijadikan sandaran dalam kesahihan hadis seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. ah ini sudah gampang. Antum tinggal mencari hadis atau membuka Sahih Bukhari dan setelah itu ya sudah hadis tersebut sahih, sudah ikuti ikuti saja. Selesai. Nah, yang B, keabsahan hadis tersebut ditegaskan oleh seorang imam yang ucapannya dijadikan sandaran dalam pensahihan hadis dan ia tidak dikenal sebagai orang yang terlalu toleran dalam mengabsahkan suatu hadis. Misalnya, Ah, Syekh Al-Albani rahimahullah misalnya. Syekh Al-Albani rahimahullah kalau misalnya antum melihat beliau telah men mentahqiq kitab sunan yang empat yaitu Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ansai dan Ibnu Majah. Keempat-empatnya kemudian beliau periksa semua hadisnya dan secara ringkas beliau tulis yang mana yang sahih baik itu sahih li ghairihi atau sahih li dzatihi atau hasan li ghairihi hasan li dzatihi dan juga mana yang doaif, Dan bahkan mana yang maudhu itu semua beliau tulis di tiap-tiap nomor hadisnya untuk semua kitab sunan itu. Kalau misalnya antum beli misalnya Sunan Abu Daud atau Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud tahqiq dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada dua versi kan semuanya itu. Yang versi hanya versi sohi misalnya tiga jilid sohi Abi Daud misalnya. Kemudian ditambah dua jilid doaif Abi Daud. Nah, jadi beliau telah mentaksim yang mana ini sahih semua makbul, untuk tiga jilid dan ada juga dua jilid yang tidak makbul, dhaif ataupun ada yang maudhu misalnya. Juga An-Nasa'i beliau punya. At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah beliau rahimahullah telah memiliki semuanya empat-empatnya itu. Jadi untuk yang B ini kita bisa meniru itu. Maksudnya kita tinggal membuka, misal membeli kitab cetakan Maktabah Al-Ma'arif, cetakan Riyadh. Uh, misalnya kita membeli yang satu jilid. Misal Sunan An-Nasa'i misalnya. Sunan An-Nasai isinya hanya hadis dan telah ditahqiq oleh Syekh Al-Albani dan juga telah di uh, uh, bukan diperbaiki namun telah diperiksa kembali oleh murid beliau yaitu Syekh Mashhur Mashhur Ali Salman. Nah, kemudian antum buka tiap-tiap nomor hadisnya itu di setelah nomor ada tulisan sahih misalnya. Nah, ini berarti sudah kita bertaklid pada beliau rahimahullah. Berarti Hadis tersebut kita anggap sahih karena apa? Telah ditegaskan oleh seorang imam dan Syekh Al-Albani adalah seorang imam dalam ilmu hadis yang ucapannya dijadikan sandaran dan ucapan beliau kita jadikan sandaran tidak masalah kita bertaklid pada beliau rahimahullah dalam pensahihan hadis dan beliau tidak dikenal sebagai orang yang terlalu toleran dalam mengabsahkan suatu hadis. Di sini juga ada permasalahan dalam hal terlalu toleran berarti terlalu tasamuh dalam mensahihkan hadis. Misalnya, sebagian ulama mengatakan Ibnu Hibban rahimahullah adalah termasuk ulama yang toleran dalam mendoaifkan dan mensirohkan sebagian perawi. Sehingga apa imbasnya? Imbasnya akhirnya ada di sana semacam toleransi dalam pensohihan sebagian hadis. Tetapi di sini ada masalah, apakah kita boleh bertakwa kepada Ibnu Hibban atau tidak? Ya secara global ya kita boleh karena beliau adalah seorang imam mujtahid, imam ahli hadis. Bagaimana mungkin kita melarang orang lain untuk bertaklid pada Ibnu Hibban misalnya? Dalam kitabnya telah disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya tidak masalah kita bertaklid karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu dan kita tidak bisa memeriksa jalur-jalur hadis tersebut. Adapun bagi orang yang sudah mencapai derajat mujtahid dalam bidang sanad dan uh, takhrij hadis, maka sesungguhnya dia tidak boleh untuk bertaklid pada ulama-ulama seperti itu, melainkan dia harus dengan kemampuannya semampunya dia beristihad dan mencari hakikat benar atau sahih atau tidaknya hadis tersebut. Kemudian juga ada Syekh Waalaikumsalam. Syekh Ahmad Ahmad Syakir, pernah mendengar Ahmad Syakir? Ahmad Syakir, pernah mendengar antum? Tidak pernah. Rahimahullah. Ya. Ya ulama abad, abad 20 juga. Beliau Ahmad Syakir yang telah mentahki kitab, kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, kemudian telah mentakhrij dan mentahki kitab Musnad Imam Ahmad namun belum semuanya. Dan beliau dikenal oleh sebagian ulama sebagai ulama yang uh, toleran, terlalu toleran dalam mensohihkan hadis. Sehingga apa? Sehingga ada beberapa hadis di dalam Musnad Ahmad dengan istilah beliau ada beberapa hadis yang sesungguhnya atau seharusnya dikatakan doif, namun justru beliau sahihkan. Namun justru beliau sahihkan. Makanya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah beliau banyak dikritik oleh sebagian ulama yang datang setelahnya. Setelah para ulama tersebut memeriksa jalur-jalur hadis yang telah disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, kemudian mereka menemukan bahwasanya hadis-hadis tersebut tidak layak disahihkan, melainkan layak didoifkan. dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, di sini pertanyaannya, apakah boleh kita sebagai para muqallidin dalam bidang hadis, apakah boleh kita berpegang pada pensahihan Syekh Ahmad Syakir? Jawabannya boleh. Walaupun beliau sebenarnya dikenal oleh sebagian ulama sebagai ulama yang toleran dalam mensahihkan sebagian hadis dhaif, Namun karena kita mukallid dan kita tidak tahu bagaimana, kan? Bagaimana kita tahu bahwasanya Syekh Ahmad Syakir salah dalam mensahihkan hadis? Kita nggak tahu. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya boleh untuk bertaklid pada beliau rahimahullah dan boleh bertaklid pada Syekh al Albani rahimahullah dan boleh bertaklid pada Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Al-Zahabi dan selainnya, Ibnu Jauzi dan seterusnya. Karena apa? Karena derajat kita masih berderajat taklid dalam bidang hadis. Makanya jika kita mengenal seorang ulama yang ucapannya bisa dijadikan sandaran dalam pensohihan hadis dan kita tidak mengenal beliau sebagai orang yang terlalu toleran melainkan hanya mengenal desas desusnya saja sehingga kita tidak tahu maka tidak masalah bagi kita untuk bertaklid pada mereka rahimahullah misalnya dalam satu kitab antum membeli kitab kemudian antum dapatkan di dalam kitab tersebut ada hadis hadis tersebut dia kira misalnya hadis riwayat An-Nasa'i telah disohikan oleh Syekh Ahmad Syakir. Kemudian kita percaya begitu saja boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Karena kita bagaimana? Masa kita nggak percaya? Kemudian kita gimana meneliti ini? Apakah kita setelah itu kita uh, membuka kitab-kitab hadis, membuka kitab-kitab rijal hadis, jarah wa ta'dil, kemudian kita menghukumi sendiri? Enggak kan? Maka dari itu justru diwajibkan bagi kita bertaklid dalam hal ini. Mana mungkin kemudian kita katakan telah disohikan oleh Syekh Ahmad Syakir. Kemudian kita katakan, ah Syekh Ahmad Syakir siapa sih gitu. Nah, kita yang siapa sih bukan Syekh Ahmad Syakir nih. Oke, okay, seperti itu. Wallahu alam. Kemudian C, meneliti para perawi hadis tersebut. Nah, pertama meneliti para perawi hadis tersebut berarti ini yang C tingkatan mujtahidin ya, bukan tingkatan muqallid. Meneliti para perawi hadis tersebut. Misalnya dalam satu hadis itu ada al uh, eh, bukan al Bukhari lainnya Misalnya dalam satu hadis diriwayatkan oleh misal ada rukutni, ada rukutni. Kemudian bersanad pada fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Misalnya sekitar delapan tingkatan. Jauh sekali, delapan tingkatan. Nah, meneliti para perawi hadis. Berarti kita harus meneliti satu persatu dari perawi hadis tersebut meneliti di kitab-kitab jarah wa ta'dil. Misalnya kitab siapa? Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi atau Tahdzibut Tahdzib karya uh, Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Taqribut Tahdzib dan itu belum cukup. Itu belum cukup. Kemudian kita membuka misalnya Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar atau Mizanul I'tidal karya Imam Az-Zahabi atau yang lainnya. Kitab Ad-Du'afa karya Al-Uqaili dan lain-lain. Nah, itu kita meneliti para perawi hadis tersebut satu persatu. Misalnya kita dapatkan yang ketujuh, oh beliau itu thiqah. Dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan yang lain-lain beliau thiqah. Kemudian yang keenam, oh beliau dikatakan oleh Imam siapa misalnya. Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya beliau itu dhaif menurut ulama mutaqaddimin dan sebagainya. Nah, ini satu persatu cukup melitihkan. Kemudian bukan itu saja dan metode periwayatan mereka terhadap hadis tersebut. Apakah Misalnya fulan bertemu dengan fulan atau tidak? Atau terputus atau tidak? Atau lafaznya bagaimana? Apakah sana, atau an saja atau akhbarona atau hanya mendengar selentingan atau gimana gimana gimana itu masih jauh lagi untuk satu hadis. Oleh karena itu bisa saja untuk satu hadis seorang alim mujtahid itu menghabiskan waktu dua hari mungkin untuk memeriksa satu jalur hadis digabungkan dengan jalur lainnya. Ya, itu mungkin dua hari dalam satu hadis. Sesimpel apapun matan hadisnya tersebut, namun bisa saja sanatnya itu rumit. Sanat misalnya Daruqutni meriwayatkan seperti ini, ya. Kemudian ada riwayat Abu Dawud yang justru seperti ini. Waalaikumsalam Kemudian ada riwayat yang lain, misalnya riwayat Ibnu Abi Asim misalnya. Kemudian seperti ini, berbeda dengan ini, kemudian ada kecacatan sedikit. Nah itu di jalurnya semua digabungkan, dikompres dan mana yang lebih sohih dan mana yang cacatnya, di mana letaknya, apakah semuanya itu salah dan sebagainya. Nah apabila syarat-syarat keabsahan hadis telah terpenuhi dan seorang mujtahid tersebut dia telah tahu, oh ini syarat-syaratnya mu'tabar dan bisa dikatakan sebagai hadis sohih atau hadis hasan maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Maaf ini tentang hadis sahih ya. Ya, oke. Okay. Bagaimanapun yang C ini itu tidak bisa kita lakukan untuk saat ini. Ya. Itu dilakukan oleh para ulama yang mereka benar-benar mampu untuk meneliti. Dan di Indonesia ini untuk yang C siapa? Siapa? Ada nggak? Indonesia ini minim sekali ilmu hadis ya. Makanya ulama yang memperhatikan ilmu hadis itu sedikit, nggak banyak. Dan di antara sedikit itu ya belum mencapai apa-apanya dia dibandingkan dengan yang ada di negeri Arab sana. Makanya kalau misal mencari dosen hadis dalam bidang hadis itu paling sulit. Mencari dosen dalam bidang hadis itu paling sulit. Misalnya di Libya mencari dosen dalam bidang ilmu hadis untuk mengajari sebelum salam yang Indonesia sulit. Ditemukan cuma satu orang yang ada di Indonesia ini. Dan itu pun ilmunya tidak seberapa jika dibandingkan dengan lulusan-lulusan doktor-doktor Arab, Al Azhar atau di Riyadh dan sebagainya. Karena sebagaimana kata sebagian ulama di antara Syekh Abu Abdul Hasan As-Sulaimani, jika suatu negeri uh, kurang mengamati atau kurang ilmu hadisnya dalam suatu kampung tersebut, maka pasti kebidaahan di kampung tersebut tersohor. Nah, jadi mizan jadi mizan kebidaahan besar atau enggak itu dari perhatian apa enggak orang tersebut dari ilmu hadis. Dan itu benar kan? Negeri kita biar Orang-orang pada buat baru-baru karena apa? sikap kritis terhadap keilmuannya itu minim sekali. Dan ilmu, uh, ulama hadis ada ulama yang paling kritis terhadap khobar-khobar yang datang. Enggak langsung percaya begitu aja. Makanya paling sulit ditipu. Ulama hadis itu ulama yang paling sulit ditipu. Adapun misalnya seseorang hanya belajar fikih saja, ah, itu paling mudah ditipu. Ah, fikih saja tidak memperhatikan hadis sama sekali, paling mudah ditipu. Apa-apa masuk ya, khobar apapun masuk, terus kemudian dijadikan hukum. Nah, Kemudian jika orang hanya meliti usul fiqh saja dan juga fiqh. Kalau dia bisa menjadi penipu, bisa sekali dia menjadi penipu. Menipu orang dengan retorika. Pintar balaghah, pintar usul fiqh, pintar mantik. Tapi akidah dan ilmu hadisnya bobrok. Jadi bisa dengan retorikanya mempengaruhi orang-orang dengan nalar dan sebagainya. Dan ulama ahli kalam rata-rata itu nol di bidang hadis ulama ahli kalam nol di bidang hadis. Makanya antum cari ulama ahli hadis, pakar hadis yang mutakalimin sekaligus susah. Cari siapa? Siapa? Cari ulama ahli hadis yang memperhatikan hadis benar-benar tapi sekaligus dia itu adalah seorang mu'tazilah misalnya. Susah. Mana ada mu'tazilah? Ada seorang ahli hadis? Enggak mungkin. Ketemu itu bagaikan api, air dan air dan minyak. Enggak enggak ketemu. Kemudian yang kedua tadi sahih li ghairihi ya. Jadi sahih tadi li dzatihi dan li ghairihi. Namun sebelum kita mengetahui sahih li ghairihi, kita sebenarnya lebih layak dulu untuk mengetahui hasan li dzatihi dulu, bukan sahih li ghairihi dulu. Makanya kita langsung ketiga dulu. Halaman 24. Hasan li dzatihi ya. Sebelumnya kita tadi tahu ada sahih li dzatihi. Hadis sahih waalaikumsalam. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang secara zat itu sudah sahih dia. Nah, syaratnya tadi ada lima tadi syaratnya kan? Syaratnya ada ada lima. Nah, sekarang Hasan lidatihi. Hasan lidatihi hadis tersebut secara zat itu Hasan. Sanatnya dan matanya. Dan ada syarat-syaratnya untuk menjadikannya sebagai hadis Hasan baik secara zatnya. Nah, kita lihat Hasan lidatihi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Itu pertama. Syarat pertama diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. Berarti perawinya semua adil. Nah, syarat pertama ini sama dengan syaratnya sahih lidatihi. Sahih lidatihi kalau kita lihat tadi yang nomor pertama. Syarat yang pertama apa? Diriwayatkan oleh para perawi ya, ini bukan seorang perawi. Para perawi yang adil. Begitu juga dengan hasan lidatihi. Tidak boleh dalam sanad hadis hasan lidzatihi ada para perawi yang misalnya tukang pendusta atau suka berdusta. Enggak, itu berarti bukan hasan lidzatihi itu. Masuk mana? Ke dhaif. Ya. Adapun hasan lidzatihi itu setiap perawi misalnya ada lima perawi ah, sampai ke Rasulullah, kemudian sampai ke At-Tirmizi misalnya. Perawi ini dia fiqh. Perawi ini dia fiqh. Perawi ini dia disebut sebagai soduk misalnya sama sama para para ulama dan jujur dan sebagainya. Nah itu yang pertama. Syarat pertama mereka semua adil. Berarti nggak jahat atau nggak berdusta atau nggak tertuduh berdusta atau menjaga muruah, menjaga wibawa dan sebagainya. Yang kedua, syarat dari Hasan lidatihi memiliki hafal yang kurang kuat. Maksudnya kurang kuat di sini kurang sempurna. Antum bandingkan dengan yang sahih lidatihi tadi nomor pertama. Sahih lidatihi tadi apa takbirnya atau ungkapannya? Memiliki hafalan yang sempurna, ya kan? Itu syarat kedua untuk sahih lidatihi. Antum belum ada kitabnya? Ada kitabnya? Ini ambil aja. Enggak, enggak ambil aja, ambil aja. Hah? Oh, enggak bawa. Oke, okay, iya. Oh iya, ini ambil aja. Asal antum datang terus ya berjanji di depan Rob yang Maha Kuasa. Jangan di depan anak. Biar tanggung jawabnya nanti langsung ke akhirat, jangan juga di sini. <laughs> Oke. Okay. Hadis yang diriwayatkan oleh orang ya. Oke. Okay. Di sana di sana di lemari. Uh, ada yang belum? Oh, udah semua insyaallah. Allah. Oke. Okay. Uh, eh, memiliki hafalan yang kurang kuat di sini kurang kuat uh, eh, terjemahannya agak-agak eh, agak, agak harus ya, agak kasar sedikit, kurang kuat. Bisa diartikan kurang sempurna gitu aja. Ya. Kurang sempurna. Hafalan yang kurang sempurna. Tentang hafalan ada memang manusiawi. Hafalan yang sempurna itu tidak mesti hafalan yang sempurna. Kalau yang tadi sohi lidah sahih lidatihi syaratnya yang kedua apa? hafalan perawinya sempurna ya kan. Nah kesempurnaan manusia itu pasti ada cacatnya kadang-kadang ya. Nah di antara perawi misalnya, uh, misalnya misal saja, misalnya uh, Syu'bah bin Al-Hajjaj misalnya. Syu'bah bin Al-Hajjaj beliau seorang perawi hadis. Namun ada pernah satu salah misalnya dalam meriwayatkan hadis. Nah ini tidak mencacatkan derajat beliau sebagai seorang perawi yang hafalnya sempurna, tetap dia dianggap sempurna. Karena apa? Karena para ulama mengenal beliau sebagai hafil, sebagai penghafal yang sempurna. Adapun kesalahan satu atau dua, nah itu manusiawi sehingga tidak menurunkan derajat beliau sebagai ulama atau perawi yang hafalan sempurna. Nah, sekarang ada juga perawi yang hafalannya itu tidak sempurna dalam artian dia itu tidak mesti bisa menghadirkan hadis begitu saja. Hmm. Hafalan itu di zaman para ulama ada dua. Ada dhabtu as-sadr, ada dhabtu al-kitab. Dhabtu as-sadr itu berarti hafalan sadr di dada. Bukan di luar kepala. Kalau luar kepala berarti lupa berarti ya. <laughs> Maksudnya dia menghafal benar-benar tanpa membuka kitab. Berarti ketika misalnya dhabtu as-sadr itu seperti misalnya Anda menyuruh antum, tolong antum keluarkan lagi apa yang antum hafal kemarin sekarang Nah, terus antum langsung mengeluarkannya. Nah, itu to solder dengan lancar. Ya. Adapun jika ngadat-ngadat, nah itu berarti tidak sempurna hafalannya. Ngadat-ngadat sedikit, kadang ada kesalahan, ada kekurangan sedikit. Nah, itu berkali-kali berulang itu berarti tidak sempurna hafalannya. Adapun yang dob al solder hafal dari dalam dada itu adalah yang ketika dia disuruh untuk mengulangi hadis pada kapanpun saat itu, kapanpun momennya, dia bisa mengulanginya tanpa melihat kitab. Langsung mengulanginya, hafal langsung. Nah, itu para ulama mutaqaddimin banyak sekali yang seperti itu, rahimahumullah. Dan memang pada saat itu karena memang awalnya ulama kita dulunya mengandalkan doktus Sodar. Ulama pada zaman dulu, zaman Nabi, ya kan? nggak ada mereka menulis kitab terus, nggak. Tapi dengan hafalan, mengingat. Kemudian ketabirin mereka mengingat dengan hafalan. Nah, kemudian yang kedua adalah dhabtu alkitab yaitu uh, menyimpan dalam kitab. Jadi setiap syekhnya bicara atau bukan bicara saja melainkan mendikte langsung pada muridnya menulis. Nah, sekarang manakah yang lebih diunggulkan dari dua itu? Apakah dhabt al atau dhabt alkitab Kalau misalnya lebih secara kehebatan ya tentu dhabt al Namun dari segi kepastian dan membuat yakin adalah bab Alkitab. Karena bab Alkitab itu tidak akan berubah ya kan. Adapun bab Saudara bisa aja seseorang takoyur berubah dia hafalannya, bisa aja. Dan bukan tidak mungkin seorang yang tadinya fiqoh kemudian mencapai usia 40 tahun akhirnya agak tercampur hafalannya, mungkin. Tapi kalau kita kalau kita terjaga. Nah, nah itu Dob as atau hafalan perawi hadis Hasan lidatihi itu tidak sesempurna hafalan para perawi hadis sahih lidatihi. Ya. Dan itu bisa kita ketahui dalam kitab-kitab -kitab wa ta'dil ya, bukan melalui pendapat sendiri. Misalnya antum mendengar kata misalnya Sa'id bin Al-Musayyab misalnya ah beliau kurang hafal nih kayaknya. Kenapa? Anak punya teman namanya Said seperti itu juga. Itu nggak nyambung gitu. Oke. Nah ini yang kedua, dia memiliki hafalan yang kurang sempurna. Kemudian syarat yang ketiga dengan sanat yang bersambung. Berarti ini sama dengan sahih ilatihi tadi, sanatnya harus bersambung ya. Sanatnya harus bersambung antara perawi yang pertama yaitu sahabat sampai ke akhirnya serta selamat dari syad itu syarat keempat sama tadi dan cacat yang berat selamat dari cacat yang berat dan uh, berefek pada sanad hadis tersebut kemudian kita lihat paragraf berikutnya tidak ada perbedaan antara hadis hasan lidatihi yang nomor tiga ini dengan hadis sahih lidatihi ya tidak ada perbedaan sama yang pertama dan ketiga ini sama kecuali dalam satu hal selain dalam hal kesempurnaan hafalan perawi. Berarti kalau misalnya antum ditanya, apa bedanya hadis sahih dengan hadis hasan? Jika sahih dimaksud sahih di zatihi dan hasan di zatihi, bedanya di mana? Beda cuma di satu. Bahwasanya di hadis hasan di zatihi, jika ada satu dia hasan di zatihi itu ada minimal satu perawi yang dikatakan oleh para ulama hafalannya beliau kurang sempurna. Adapun sahih lidatihi itu berarti semua perawi hadis tersebut hafalannya luar biasa, sempurna. Gitu, itu bedanya itu aja. Ya sekarang berarti kita tahu bedanya antara sahih dan hasan. Kalau misalnya antum lihat ya, hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh fulan. Nah, ini bisa kita anggap bahwasanya perawi hadis tersebut ada di antaranya yang hafalannya tidak sempurna. Tapi mereka adalah orang-orang yang thiqah, ya. Nah, tapi walaupun tidak sesederhana itu, Ah, melainkan sebagai pemula kita layak untuk meyakini seperti itu dulu ya. Nanti soal nanti kerumitan dan sebagainya itu nanti ya, tidak sekarang. Ya. Cukup itu aja. Oke. Okay. Kesempurnaan hafalan perawi dalam hadis hasan lidatihi berada di bawah hadis sahih lidatihi. Baik, sekarang kita tahu apa? Sahih lidatihi ya. Hasan lidatihi dan sekarang kita harus mengetahui doif. Doif sekarang. Nanti untuk yang lughirihi lughirihi nanti dulu. Doif yaitu yang kelima, halaman 25. Doif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih ataupun hasan. Ah, berarti kalau kita cermati syarat-syarat hadis sahih dan hasan itu kan bedanya cuma satu, ya kan? Ah, kita cermati dari awal. Syarat hadis sahih atau hasan lidatihi yang pertama apa? tersambung ya kan? Afwan, yang di sini disebutkan adil ya. Adil. Misalnya ada satu perawi ternyata orang tersebut muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ah, berarti nggak adil ya kan? Nggak adil maksudnya tidak memiliki hikmah orang tersebut. Berarti doif atau enggak? Doif. Ya, doif orang tersebut. Nah, atau orang tersebut adalah orang yang terbiasa mentadlis. Antum, ah, eh, ah, oke kapan-kapan itu nanti kapan-kapan aja insya Allah. Kapan-kapan aja ya. Oke, yang penting yang syarat pertama misalnya ada syarat pertama yang cacat. Ada satu perawi yang uh, tingkah lakunya buruk misalnya atau ada salah satu seorang perawi yang mana seorang perawi tersebut adalah Waalaikumsalam. Ah, seorang perawi tersebut adalah seorang Syiah Rafidhah misalnya amal ah, nggak mungkin adil, nggak mungkin jauh dari adil. Berarti dia dihukumi sebagai doi. Karena apa? Ada satu perawi yang cacat. Ya. Nah kemudian kita lihat syarat sahih atau hasan lidzati yang kedua apa? Bahwasanya hafalannya kalau sahih itu sempurna, kalau hasan itu kurang sempurna. Nah sekarang ada misalnya perawi bernama Aban bin Abi Ayyash. Aban bin Abi Ayas seorang perawi. Aban bin Abi Ayas ini oleh Ibnu Hibban rahimahullah dianggap sebagai fiqh. Dianggap sebagai fiqh. Karena apa? Karena beliau adalah seorang yang alim dalam artian apa? Beribadahnya rajin sekali. Tetapi soal hafalan lemah. Nah, yang sahih adalah bahwasanya abad ini tidak termasuk perawi hadis yang sahih ataupun hasan. Karena hafalnya lemah. Biarpun beliau itu rahimahullah adalah seorang yang sangat soleh. Tidak dari kesolehan saja berarti. Karena soleh itu masuk ke dalam tadi adil, adil. Soleh itu masuk ke dalam adil, bukan masuk ke dalam hafalan beda. Hafalan banyak orang fasik hafalannya kuat. Ya. Nah ini beliau rahimahullah, beliau adalah seorang yang soleh ahli zuhud. Tetapi beliau tidak master dalam bidang hafalan. Bahkan dikatakan kurang sempurna pun kurang, tetapi lemah sehingga disifati doif, doif dalam bagian hafalan. Berarti syarat yang kedua ini, syarat pertama, ya oke okay, beliau siko atau ya adil dan sebagainya. Tetapi syarat kedua beliau hafalannya lemah. Sehingga apa? Jika ada hadis yang direwetkan oleh beliau, maka sanad hadis yang tercampur baur oleh beliau itu dihukumi sebagai dhaif. Karena ada beliau. Tapi kalau misalnya ada yang lebih parah dari beliau, misalnya beliau meriwayatkan misalnya dari seorang rafidhah bukan dhaif lagi. Ya dhaif masuk, tetapi dhaif maudhu bisa dan dhaif jidan bisa. Oke. Okay. Kemudian syarat ketiga sahih lidzatihi dan hasan lidzatihi adalah apa? Sanadnya bersambung. Misalnya seorang perawi nomor 4, urutan keempat. Di atasnya kan ada urutan ketiga. Nah, ha, ya misalnya urutan keempat ini misalnya Ahmad namanya. Kemudian urutan ketiga ini beliau Ahmad mengatakan dari gurunya, siapa gurunya ini? Oh, gurunya ternyata Ridwan misalnya namanya. Nah, Ahmad dan Ridwan itu ternyata tidak pernah bertemu. Bahkan tidak sezaman. Ridwan wafat pada tahun 105 Hijriah misalnya. Ahmad baru lahir pada tahun 106 Hijriah. Berarti setelah satu tahun Ridwan itu wafat, Ahmad baru lahir. Sehingga nggak mungkin Ahmad meriwayatkan dari Ridwan. Kan? Yang keempat ini nggak mungkin dong meriwayatkan dari ini orang Orang masih bayi aja nggak mungkin, apalagi ini belum lahir. Nah, di sini berarti sanatnya bersambung atau nggak nggak nyambung. Berarti terpotong antara Ahmad dan Ridwan, antara empat dan tiga. Ah, di sini syarat yang ketiga sanat tersambung itu hilang. ya berarti. Berarti doif, lemah. Doif itu namanya. Oke, kemudian yang syarat keempat selamat dari syarat itu nanti insya Allah kita bahas dan ini syarat ini adalah sesuatu yang cukup rumit nantinya. Kemudian dan cacat yang berat juga termasuk ilmu yang cukup rumit Inilah. Ini kapan-kapan saja kita bahas atau mungkin tidak kita bahas di pelajaran mustalah sekarang. Mungkin kalau misalnya antum sudah memahami benar-benar semuanya, insya Allah. Oke, okay, kita maksudnya tidak kita bahas secara mendetail, oke. Okay. Jadi tadi kita tahu hadis sahih syaratnya ada lima, hadis hasan lidatihi syaratnya ada lima, namun ada kekurangan ya, ketidaksempurnaan. Kemudian doif itu adalah hadis yang mana salah satu dari kelima syarat-syarat ini ada yang tidak uh, masuk syaratnya. Jadi kita sudah tahu itu ya. Sekarang baru kita mulai nomor 2 halaman 23. Sahih li ghairihi. Nah, lihat sahih li ghairihi itu apa? Kalau kita artikan sahih li ghairihi, sahih artinya sahih ya. Li ghairihi li di sini artinya karena atau disebabkan oleh disebabkan oleh ghairi. Ghairi artinya ghairil maghdu ghairi apa? Selain selain hi hi kembali kepada hadis tersebutnya. Berarti hadis ini sahih disebabkan oleh hadis selainnya. Ada hadis lain yang menguatkan dia sehingga menjadi sahih. Tapi secara zat dia bukan sahih sebenarnya. Nah, hadis sahih ghairihi yaitu hadis ini aslinya. Hasan didatihi Aslinya ini. Jadi tidak semua misalnya hadis sahih wairihi kita harus tahu. Kalau bisa dibilang hadis ini telah dihukumi oleh Al-Albani sebagai hadis sahih liwairihi. Berarti kita harus tahu bahwasanya asal dari sanad hadis ini yang kita baca ini itu sebenarnya bukan sahih melainkan hasan. Berarti ada perawinya yang kurang sempurna hafalannya. Nah, jadi hadis sahih riwayatnya hasilnya hadis hasan hasan yang kemudian dia apa? naik pangkat dan derajat dan martabat menjadi liwairihi. itu hadis hasan lidatihi yang memiliki jalur atau jalan yang banyak. Berarti jalurnya bukan cuma satu, bukan sendiri saja begitu saja. Misalnya nih, misalnya tapi insya Allah pekan depan akan saya berikan gambaran gambaran pohon-pohon sanat mungkin tiga pohon atau empat pohon insya Allah eh, hari Rabu insya Allah ya sore da, kita ambil dari satu aja hadis satu aja hadis yaitu hadis ini dari sekian contoh banyak hadis Hasan di Wairi. Nah misalnya ada uh, misalnya ada sebuah hadis Hasan ini misalnya hadis Hasan ya hadis ana berarti ya. <laughs> Kita contohkan ini yang merah ini eh yang biru ini berarti dia perawi yang disifati hasannya. Nah, yang ini perawi yang disifati sahih. Oh yang merah ini nanti yang dhaif kapan-kapan. Ya. Kita belum sampai sekarang. Oke. Okay. Sekarang misalnya ini ada at miri. Ya. Ya sahih at miri ya, ulama. Kemudian dia meriwayatkan dari X Kemudian mendapatkan dari ha? Dari dari Y. Kemudian mendapatkan dari misalnya dari Z. Ha. Nah. Z ini tidak bukanlah seorang yang kuat hafalannya. Kemudian mendapatkan dari M. Kemudian mendapatkan dari K dan seterusnya sampai ujungnya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya, ah, ini kita lihat secara sanat saja. Ini secara zohirnya, walaupun tidak sesederhana ini, ini tidak sederhana ini sama sekali ya. Karena masih ada hal-hal lain yang perlu digali. Ini kita cuma karena kita pemula, jadi sesederhana inilah kita baru berpikir ya. Nah, misalnya kita lihat satu rantai ini aja, satu maksudnya satu rangkaian ini, satu jalur aja, kita perhatikan, oh ini dia berarti Hasan. Karena apa? Perawi ini disifati oleh para ulama jarh wa ta'dil bahwasanya hafalannya itu tidak sesempurna orang-orang tikok, orang-orang pengumuman Ada hadis. Nah, berarti sanat ini kita hukumi apa? Sanat yang hasan. Secara zat dia hasan karena ada orang hasan di sini, walaupun namanya Z bukan Hasan. Nah, kemudian ternyata Abu Dawud rahimahullah misalnya meliwayatkan juga dari jalur lain Misalnya beliau meriwayatkan dari L, belum ada. Kemudian L meriwayatkan dari B, belum ada. nah V meriwayatkan dari Z dan seterusnya. Ya. Cukup dua ini aja. Maka di sini sebagian ulama mengatakan hadis ini karena jalurnya cuma satu, eh tidak cuma satu, ditambah ada jalur dua, maka dia disifati sebagai hadis sahih Ligoirihi karena ada jalur lain yang mendukung. Nah, oke. Okay. Nah, kemudian misalnya ada jalur lain Al Bukhari B S I nama kampus ini <laughs> R dan seterusnya semuanya apa Sahih Tiko dan Adal dan seterusnya kan? nah hadis ini kita hukumi sebagai apa Sahih, ya kan? Nah, kemudian kita lihat hadis ini sahih. Ini sahih didatihi ya kan? Karena udah sempurna lah, insya Allah sempurna. Sekarang hadis ini apa? Ini aja, ini aja. Hasan lidatihi. Nah, kalau misalnya riwayat Abu Daud saja ini kita anggap sebagai hasan lidatihi. Kalau misalnya kita gabungkan menjadi sahih liwairihi karena apa? Ada penguatnya. Nah, kemudian di sini sahih li dzatihi, sahih kan. Nah, di sini makbul apa enggak dua-duanya? Makbul. Dan juga ini ada dua jalur. Jalur yang ini kita hukumi sahih li dan sahih li Misalnya, misalnya matanya sama. Ya ini kan matanya sama dalam satu hadis ini, satu hadis ya. Jadi jangan kira ini hadis lain. Ini hadis ini ini kemudian matanya sama. Rasulullah bersabda bulan begini begini begini dan yang ini juga sama sabdanya. Nah, tapi jikalau misalnya di sini ama ini ada perbedaan dan bertentangan, maka manakah yang didahulukan? Yang ini yang dirojikan. Nah, yang ini yang juri. karena apa? Sohi lidatihi secara zatnya sudah sohi. Adapun ini Hasan secara zatnya, Hasan itu di bawahnya sohi. Walaupun dia memang sohi lewairihi jadinya, tapi dia sohinya bukan sohi secara zat, melainkan sahih karena ada bantuan ya Allah. Baik, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. wa